Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru yaitu pembahasan seputar kaidah yang sering muncul dan antum sering mendengarnya yaitu irtikab akhaf ad-dararain. Jadi kalau ada dua perkara yang berbahaya dan antum dituntut untuk melakukannya karena dipaksa, maka pilihlah yang paling ringan bahayanya. Jangan malah ngerjakan dua-duanya. Ini kalau apa posisinya? Enggak bisa mengelak dari dua bahaya tersebut. Paham belum? Jadi kaidah irtikab akhaf ad-dararain mengerjakan salah satu dua perkara yang berbahaya tadi itu yang lebih ringannya itu kapan dikerjakannya ketika dalam keadaan terpaksa dan tidak mungkin antum bisa mengelak dari dua-duanya pilih yang paling ringannya apa maksudnya nah kenapa demikian karena dua perkara bahaya kalau antum malah justru mengedepankan yang bahayanya lebih besar itu berbahaya jadi pilihlah yang lebih ringan daripada dua bahaya tersebut yang paling ringannya karena apa? Karena posisinya terpaksa tadi itu. Atau terkadang antum malah justru mau nggak mau wajib untuk melakukannya. Antum lebih baik menyakiti orang lain saat itu daripada membiarkan orang lain ini meninggal. Contohnya, ada orang dia kesetrum, megang kabel kesetrum dia. Nah, antum kalau megang dia gini malah kesetrum antum nanti. Caranya apa? Pakai kayu dipukul tangannya. Nyakitin nggak kira-kira? Nyakitin tapi sama-sama kesetrum berarti nyakitin juga. Kalau kesetrum sakit, lebih bahaya. Nah, antum ketika mukul tadi itu nyakitin orang lain tapi tujuannya apa? Kebaikan. Itu justru wajib saat itu. Paham ya? Karena kalau antum pegang gini, yang kesetrum antum. Paham ya? Berikutnya lagi megang lagi, yang kesetrum setelahnya gitu. Jadi caranya dipukul tangannya tadi itu atau dengan cara yang lain intinya biar terlepas dari genggaman tadi itu. Paham ya? Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya kalau ada dua perkara yang bahaya dan terpaksa antum harus milih-milih yang paling ringannya. Nah, seperti itu. Karena terpaksa tadi ya, kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah idza tazahamatil masalih quddim ala minha. Ini kaidah yang pertama. Apabila suatu kewajiban atau suatu perkara yang bermanfaat itu bertumpuk-tumpuk, maka dahulukanlah yang paling bermanfaatnya ada perkara-perkara yang baik bertumpuk-tumpuk, berkumpul. Maka dahulukanlah yang paling baiknya. Dahulukan yang paling wajibnya. Contohnya, antum salat sunnah dua rakaat sebelum naam asr misalkan atau sebelum maghrib misalkan atau sebelum isya ternyata komat dikumandangkan Allahu akbar Allahu akbar dikumandangkan antum akah, apakah lanjutkan salat sunnah atau dibatalkan salat sunnahnya kita lihat kalau dia mulai dari awal batalkan salat sunnahnya karena apa kita harus mendahulukan sholat wajibnya. Paham belum? Padahal sholat sunnah bagus nggak? Bagus. Sholat wajib lebih bagus. Karena lebih lebih apa? Lebih dianjurkan. Wajib hukumnya. Paham maksudnya nih? Nah, kecuali kalau antum dalam keadaan tahiyat akhir. Sholat sunnahnya dalam keadaan apa? Tahiyat akhir. Kalau antum sempurnakan, nggak akan merusak sholat wajibnya. Jadi silahkan, sempurnakan. Karena eman-eman sudah mendapatkan Nah, barakallahu fikum rakaat yang terakhir apalagi dalam sudah dalam keadaan tahiyat akhir dari itu. Apa maksudnya? Itu istilahnya namanya apa? Apabila suatu masalah, suatu kepentingan atau manfaat atau perkara yang baik itu berkumpul, terkumpul di situ dan enggak bisa dilakukan semuanya, dahulukan yang lebih tinggi maslahatnya. Antum diundang Ya akhi nanti jam 10 pagi makan ke rumah ya undangan waliman katanya. Yang satunya juga ngomong jam 10 pagi nanti datang ke rumahnya undangan makan eh, syukuran anakku kemarin di khitan misalkan. Sama-sama undangan. Nah, ini nggak mungkin antum datangi dua-duanya karena sama-sama jam 10 pagi. Nah, kita dahulukan yang mana? Undangan yang mana? Walimahan. Karena mendatangi undangan walimah hukumnya apa? Wajib idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang walimahan, maka hendaknya dia mendatanginya atau memenuhi undangan tersebut. Mohon soalnya? Kaidah ini penting sekali. Kata beliau, fayuqaddam al-wajib 'ala al-mustahab. Maka yang wajib hendaknya didahulukan daripada mustahab. Salat sunnah dua rakaat tadi itu, karena mendengar komat, maka tinggalkan solat sunnah dua rakaat, langsung beralih kepada yang solat wajibnya. Paham maksudnya? Seperti itu. Warrajih min amrayn 'ala al-marjuh. Apabila ada dua perkara, ada dua pendapat, Nah, barakallahu fikum, maka ambillah yang terkuatnya dari salah satu dua pendapat tersebut. Jangan mengambil yang mudahnya. Tapi yang paling kuatnya sesuai dengan dalilan itu na'am barakallahu fikum. Awa, kita lihat lagi. Wa idza tazahamat al-mafasid wa turra ila wahidin minha qaddim al-akhaf minha. Ini kaidah yang kedua. Apabila bertumpuk-tumpuk suatu kerusakan, berkumpul suatu kerusakan dan kita tidak bisa mengelak dari semuanya dan terpaksa harus melakukan salah satu di antara kerusakan-kerusakan yang ada tadi, dahulukan yang paling ringannya. Paham belum? Berarti ada berapa kaidah? Dua kaidah. Perhatikan baik-baik, dua kaidah. Kaidah pertama, kalau nah bertumpukan atau bertabrakan antara kewajiban dengan suatu sunnah, maka dahulukan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Paham maksudnya? Kaidah yang kedua, apabila na barakallahu fikum banyak kerusakan, nah kerusakan yang banyak, apa? kerusakan yang banyak dan enggak mungkin antum bisa mengelak terpaksa harus melakukan salah satu kerusakan yang ada tadi, pilih yang yang paling ringannya. Paham soalnya? Dikenal dengan irtikab akhaf ad-dararain. Kaidah yang dikenal dengan irtikab akhaf ad-dararain. Nah, Seperti contohnya ketika Rasulullah SAW suatu ketika ada orang badui kencing di masjid. Kencing di masjid. Kira-kira orang kalau kencing di masjid itu rusak nggak? Rusak kan? Ngotori masjid, najis masjidnya nanti. Tapi saat itu segenap para sahabat ingin menghardiknya, ingin melarangnya, jangan gitu. Paham ya? Tapi justru Rasulullah mengatakan dakhu, biarkan dia sampai selesai kencingnya. Kenapa tujuannya? Irtikab akhaf ad-dararain. Dibiarkan seorang badui kencing di tempat tersebut itu lebih ringan walaupun itu kerusakan daripada dilarang. Kalau dilarang orang badui itu kaget lari. Jangan kencing di situ, lari dia. Akhirnya apa air kencingnya kemana-mana. Nah, lebih rusak mafsadahnya lebih besar kan? Itu dikenal dengan irtikab akhaf ad-dararain. Itu melakukan dua perkara yang membahayakan tapi yang paling ringannya. Dua perkara yang rusak tapi yang paling ringannya. Paham belum? Dengan dalil dari itu, seorang batu yang kencing dalam masjid Rasulullah enggak melarang, jangan kencing. Tapi Rasulullah justru mengatakan apa? Kepada segenap para sahabat, biarkan sampai selesai dulu. Karena kalau sampai selesai, yang kena terkena air kencing mana? ya tempat itu saja. Tapi kalau tobat dilarang, ah, akhirnya dia kaget lari-lari air kencingnya kemana-mana. Banyak yang terkena najis. Paham maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi dua kaidah ini dihafal ya. Ayo na'am pertama tadi apabila bertabrakan antara na'am barakallahu fikum maslahah-maslahah manfaat-manfaat yang banyak bertabrakan Gak bisa digabung eh, semuanya maka dahulukan yang paling bermanfaat, dahulukan yang paling tinggi. Kewajiban dengan sunnah, dahulukan wajibnya. Paham maksudnya? Kalau sama-sama sunnahnya bagaimana? Kalau sama-sama sunnahnya, kalau sama-sama sunnahnya bisa dijamak dijamak, lakukan dua-duanya. Tapi kalau nggak bisa, ya namanya sunnah, ya silakan memilih yang mana. Paham maksudnya ya? Kemudian kalau ada yang kedua apabila nam suatu bahaya, suatu kerusakan terkumpul di situ, terpaksa kita harus melakukannya, maka pilihlah yang paling ringannya. Mohon insyaallah. Naam. Qala Asy-Syaikh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala wa hadzani aslani 'aziman. Kata beliau, ini adalah dua landasan pokok yang besar. Qala Allah taala Allah taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini datang untuk memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus. Yang lebih lurus, lebih bagus dan lebih benar. Ayat aslah wa ahsan ya kan? Yaitu memberikan petunjuk kepada yang lebih aslah lebih bisa memperbaiki wa ahsan lebih bagus Al-Qur'anul Karim. Mohon insyaallah. Naam. Karena ada hasanun ada ahsan. Hasan lebih bagus, ahsan lebih bagus. Paham maksudnya ya? Naam. Wa qala wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum dan ikutilah yang Nah barakallahu fikum apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian yang paling bagusnya. Ikuti yang paling bagusnya, yang paling baiknya. Wa qala alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una asana. Itu orang-orang yang mereka mendengarkan suatu ucapan nasihat, kemudian mereka mengikuti yang paling bagusnya. Ya enggak? Suatu nasihat dikatakan bagus kalau sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mahum soal ini, dalil-dalilnya ini. Kalau antum perhatikan semuanya ah, menggunakan apa? Menggunakan sighah tabdil. Yaitu isim tabdil, ya enggak? Ahsanah, ahsan, aqwam, ya enggak? Menunjukkan apa? Ya dulu alam musyarakah wa menunjukkan sifat itu ada semuanya cuman ada tambahannya. Paham salah ya? Nah Muhammadun ahsan min Zaidin. Muhammad lebih bagus daripada Zaid. Bukan berarti Zaid tidak bagus. Zaid juga bagus, tapi Muhammad ini lebih apa? Lebih bagus. Paham maksudnya? Mahum insyaallah ihsan. Ayo na'am. Kita lihat berikutnya. Fal wajib ahsan minal mustahab. Maka perkara yang wajib itu lebih baik daripada mustahab. Kita lihat bawahnya itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa huwa aidan ahabbu ila Perkara wajib itu juga yang paling Allah tercintai. Faman adda shalatal fajri, fa huwa ahab ila Allah mimman adda sunnatal fajri. Maka barang siapa yang salat subuh, yang menunaikan salat subuh, tentunya itu lebih Allah telah cintai daripada orang yang menunaikan salat dua rakaat sebelum subuh. Paham ya? Salat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Padahal Salat sunnah dua rakaat sebelum subuh bagus enggak? Bagus. Keutamaan seperti apa? Khairun minad dunya wa fiha. Lebih baik daripada daripada dunia dan seisinya. Tapi kenapa kita dahulukan salat subuh? Karena salat subuh itu wajib. Sedangkan salat dua rakaat sebelum subuh sunnah. Qaddimil wajib ala sunnah. Paham ya? Dahulukan yang wajib atas yang sunnah. Mahum insyaallah. Nah, ini kalau tidak bisa di kalau tidak bisa di Nah, kalau tidak bisa dijamak, digabungkan, sama-sama dikerjakan, pilihlah yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Mahum sholat. Kalau bisa digabungkan bagaimana? Ya kerjakan dua-duanya. Ya enggak? Sholat sunnah dulu, setelah itu nih sholat wajib kan gitu. Tapi kalau nggak bisa, dahulukan yang wajib, yang sunnah tinggalkan. Karena yang wajib itu lebih lebih harus nih kerjakan. Nah, barakallahu fiikum. Mahum sholat ya. Ayo nah. Kita lihat berikutnya. Lima fil hadits sahih sebagaimana enam. dikarenakan apa yang ada dalam hadis sahih, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu 'alaih Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi perkara yang Allah telah wajibkan itu lebih Allah telah cintai daripada yang na'am barakallahu fikum di, disunnahkan. Mohon insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah berikutnya Kata beliau, akhrajahu al-Bukhari, wa laisa kama yadhunnu al-'amah anna tatawwu'a ahab ila Allah min al-wajib. Tidak seperti yang diduga disangka oleh orang awam bahwasanya sunnah tatawwu' itu lebih Allah Taala cintai daripada yang wajib. Paham belum? Ini tapi melihat apa? Si konpat. Melihat situasi dan kondisi dan tempatnya. Contohnya, antum lagi sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, sudah dapat rakaat terakhir. Apalagi sudah dapat rukuk atau sujud yang rakaat terakhir Memungkinkan enggak antum selesaikan itu? Memungkinkan. Selesaikan dulu eman-eman. Paham ya? Setelah itu baru nanti nyusul salat wajibnya karena tidak khawatir terlambat. Tapi kalau antum baru mulai Allahu Akbar salat sunnah. Ditegakkan iqamah Allahu Akbar Allahu Akbar. komat ditegakkan di situ. Nah, saat itu karena antum dari awal salat tadi itu enggak mungkin antum nanti nyusul salat apa? Salat subuhnya maka dibatalkan salat sunnahnya, ambil salat subuhnya. Mohon insyaallah. Nah, ya, ini penting sekali. Jangan sampai ya. na barakallahu fikum nah keliru di dalam memahami perkara yang seperti ini. Seperti tadi itu undangan. Ada undangan walimahan sama undangan apa? Akekoan. Ya akhi, nanti jam satu siang makan ke rumah ya. Ada apa ini? Undangan walimahan. Yang satunya ngomong, ya akhi, nanti jam satu siang makan di rumah ya. Apa ini? Undangan akekoan? Ya, kita di situ ada dua perkara yang sama-sama bagusnya. Tapi kan ada yang wajib, ada yang mustahab. Mendatangi undangan walimahan apa hukumnya? Wajib. Mendatangi Nah barakallahu fikum undangan selain waliman hukumnya apa? Mustahab. Paham ya? Mustahab. Oleh karena itu kita dahulukan yang wajib. Datangi undangan walimahan, setelah itu pulang. Minta udur kepada orang yang undang, akhirkan afan afannya akhi mungkin anak enggak bisa hadir karena bertapatan dengan undangan waliman. Kalau bisa dijamak bagaimana, Ehsan? Kalau bisa digabung dua-duanya bagaimana? Hmm? Digabung, datangi dua-duanya. Contohnya, yang satunya undang waliman jam 10 pagi, yang, yang satunya ngundang akikon jam 1 siang. Bisa nggak digabungkan? Bisa. Jam 10 datangi undangan waliman dulu, jam 1 nanti berangkat lagi datangi undangan akikon. Paham maksudnya? Ayo na'am kalau hukum. Kita lihat berikutnya atas lagi, wa ahadul wajibain awil mustahabbain arjah mimma dunahu wa ahsan. Dan salah satu dua kewajiban atau salah satu dua perkara yang mustahab yang sunnah itu tentunya lebih kuat daripada yang di bawahnya atau bahkan lebih bagus. Paham ya? Nah, karena nggak mungkin dua perkara itu sama istilahnya. Ada yang lebih bagus, ada yang ahsan, ada yang hasanan itu. Ada yang fadlun, ada yang afdalan itu, seperti itu. Kita lihat wa qisatul Khadir. Kisahnya Khadir fi kharqihi lis-safinah wa qatlihi al hulam Ya, saat itu Khadir alaihi salam, beliau seorang nabi. Nah, barakallahu fikum Nabi Musa alaihi salam hendak mengikuti jejaknya kan, itu. Nabi Musa itu kan kisahnya, ya kan? Nabi Musa dan Nabi Khadir kan? Eh, na'am. Tapi Allah Taala berikan wahyu kepada Nabi Khadir tidak seperti yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Khadir alaihissalam. Nah ini kita lihat kisahnya Khadir ketika apa melubangi perahu, perahunya kapalnya dilubangin. Nah wakatul hulam dan perbuatan Khadir membunuh anak kecil. Tadullu alal asal akhar. ini menunjukkan apa landasan pokok yang lain, menunjukkan asal yang lain. Paham belum ini? Karena saat itu kenapa kok dilubangin kapalnya. Karena na barakallahu fikum saat itu kenapa di na barakallahu fikum nam dilobangin kapalnya karena di depannya itu ada raja yang bengis dan jahat. Raja yang bengis dan jahat, yang raja tersebut apa barakallahu fikum suka menghadang kapal-kapal itu. Nah, diambil, dirampas. Pamnya akhirnya dilobangin perahu atau kapalnya tadi. Nah, barakallahu fikum dilobangin setelah itu apa tujuannya? Biar tenggelam. Kalau tenggelam otomatis apa? Rajanya nggak dapat apa-apa. Ya enggak? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kan itu. Di depannya itu ada raja yang bengis, jahat, suka mengambil apa? merampok, membegal perahu yang datang kepada dia. Nah, dilobangi. Tujuannya apa? Agar tenggelam perahunya atau kapalnya. Otomatis apa? Tenggelam perahunya atau kapalnya. Itu kalau kita perhatikan baik-baik kerusakan atau bukan? kerusakan. Tapi kalau diserahkan kepada raja yang bengis tadi itu lebih rusak lagi, mungkin dibunuh. Eh, pemiliknya juga dibunuh, dirampas hartanya, lebih lebih apa? Lebih rusak lagi. Paham maksudnya ya? Berikutnya mengenai kisahnya Khadir ketika bunuh anak kecil kita lihat dzalika anal hal dairun dairatun baina qatlil ghulam wa huwa mafsadah wa baina irhaqihi li abawayhi al-kufr wa ifsalihi lidinihima saat itu keadaannya itu berputar antara membunuh anak kecil itu anaknya Membunuh itu kerusakan atau bukan? Kerusakan. Dan antara membiarkan kedua orang tuanya itu apa? Akan menjadi kafir. Rusak agamanya disebabkan karena anaknya. Paham Akhirnya dibunuh anaknya biar apa? Kedua orang tuanya tetap dalam keadaan iman. Paham belum? Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi kata beliau wahya mafsadatun a'dham. Kalau membiarkan anaknya hidup merusak kedua orang tuanya, rusak enggak nanti? Orang tuanya kedua orang tuanya kafir, rusak enggak? rusak. Tapi membunuh anaknya kerusakan atau bukan? Kerusakan, tapi lebih ringan karena cuma satu yang terkena. Tapi kalau sampai itu rusak agamanya, rusak semuanya, bapak ibunya, keluarganya misalkan, kan lebih besar kerusakannya. Itu perbuatan Nabi Khadir alaihissalam seperti itu keadaannya. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah berikutnya lagi kata beliau. Wa al akhaf. Akhirnya Khadir itu menempuh jalan yang paling ringannya yaitu nah melubangi apa? kapal tadi itu dan juga membunuh anak anak kecil dari anaknya tadi itu. Anak kecil daripada kedua orang tua yang dikhawatirkan kekufuran disebabkan karena anaknya tadi. Wa kadzalika na'am kharquhu as-safinah mafsadah. Seperti itu pula melobangi kapal, melobangi perahu, kerusakan bukan? Kerusakan. Wa as safinah nam kulliha ghasba dan hilangnya perahu atau kapal semuanya diambil dalam keadaan dirampok, dibegal minal malik dari seorang raja alladhi amamahum yang ada di depan mereka mafsadatun akbar kerusakan lebih besar lagi paham belum jadi ketika perahunya kapalnya dilobangin itu tujuannya apa biar tenggelam gitu loh kalau tenggelam kan otomatis rajanya nggak bisa apa-apa ya enggak tapi kalau dibiarkan kapalnya itu jalan terus akhirnya apa raja tadi itu akan merampok dibegal diambil semua kapalnya diambil semua isinya mungkin saja penduduknya atau orang yang ada di kapal dibunuh sama raja tersebut Paham maksudnya? Kerusakan lebih besar. Oleh karena itu menempuh cara ditenggelamkan tadi itu. Mohon insyaallah. Naam. Kita lihat lagi. Fartakabal akhaf minhum minhuma. Akhirnya di situ Khadir menempuh cara yang paling ringan di antara kedua kerusakan tersebut. yadkhulu fi hadarin aslain min masail ahkam ma la yuhib. Artinya apa? Dan masuk di dalam dua kaidah besar ini, dua landasan pokok yang besar ini, permasalahan-permasalahan hukum yang tidak bisa terhitung. Banyak sekali. Paham ya? Apa dua landasan tadi itu? Pertama, ya, idza istama'a ya, bainal wajib was sunnah wal yumkin an yuf'al. Nah, barakallahu fikum. Naam an yuf'al bihima jami'an falyuqaddim al-wajib ala sunnah. Paham belum? Artinya apa? Apabila bertemu atau berkumpul Nah barakallahu fikum bertemu atau berkumpul antara wajib dan as-sunnah berkumpul gitu ya. Dan tidak mungkin untuk dilakukan kedua-duanya maka dahulukan yang wajib daripada yang as-sunnah. Paham ya? Nah seperti itu. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, nah barakallahu fikum idza sama'a ad-dararan apabila berkumpul bertemu dua perkara yang bahaya atau dua perkara yang nah barakallahu fikum nah membahayakan Eh, wala yumkin an yatakhallas minhuma dan enggak mungkin orang itu bisa berlepas diri dari keduanya maka apa nah barakallahu fikum fal yuqaddim hendaknya dia mendahulukan ala khaf minhuma mendahulukan yang paling ringannya di antara dua kerusakan yang ada tadi itu paham maksudnya antum contohnya terpaksa antum antum pokoknya nabrak di depan antum itu ada bayi sama ada kucing pokoknya nabrak nabrak kucing juga kasihan bahaya ya enggak membunuh kan bahaya nabrak bayi juga bahaya. Paham ya? Antum dipaksa suruh milih. Paham ya? Wah, gimana ini? Pokoknya ngana enggak mau tahu, pokoknya antum nabrak kucing atau bayinya. Wah, terpaksa itu, bimbang dia. Mana kira-kira nabrak apanya? Eh? Kucing, tapi kan mati kucingnya nanti. Eh? Nabrak kucing mati juga termasuk mafsadah. Tapi mafsadahnya lebih kecil daripada nabrak bayi manusia. Maksudnya ya, nah seperti itu. Itu kalau terpaksa. Paham ya? Tapi kalau nggak terpaksa bagaimana? Jangan ditabrak dua-duanya. Kan itu kalau nggak terpaksa, langsung menghindar suruh nabrak antum karena nggak dipaksa langsung menghindar gitu. Tapi kalau dipaksa tadi itu pilih yang paling ringannya. Paham soalnya? Ewan na'am kalau fikum seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi berikutnya. Fa darul amru baina fi'il wajib awil masnun. Kalau seandainya perkaranya itu perintahnya itu berputar antara mengerjakan perkara yang wajib atau yang sunnah, wajib taqdimul wajib fi shalah was shadaqah was siyam wal hajj wal umrah wa ghairiha. Wajib mendahulukan perkara yang wajib baik dalam masalah salat, sedekah, puasa, haji, umrah dan yang selainnya. Paham belum ini? Paham soalnya? Paham belum Husain? Eh, wajib mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah tadi. Contohnya tadi itu sholat sunnah dengan sholat apa? Wajib. Dahulukan sholat wajib daripada sholat sunnah. Puasa sunnah dengan puasa wajib. Paham ya? Antum puasa Senin Kamis. Ternyata besoknya Ramadan. Paham ya? Ramadannya bertepatan dengan hari Senin. Antum dahulukan yang mana? Wah, mau tak gabung puasa Senin dengan puasa Ramadan. Jangan. Tinggalkan puasa Senin Kamis langsung masuk puasa Ramadan karena puasa Ramadan wajib, Senin Kamis hukumnya apa? Sunnah. Paham soalnya ya? Ayo na'am kalau hukum seperti itu. Kalau antum lagi puasa Senin Kamis, puasa sunnah, diundang waliman. Diundang waliman. Nah, ya. mendatangi waliman hukumnya apa tadi? Wajib. Antum puasa Senin Kamis. Nah, bagaimana solusinya? Antum tetap datang atau batalkan puasa? Datang. Lah kan puasa Senin Kamis. Walaupun enggak makan asan. Karena kan tujuan orang menghadiri waliman itu kan enggak harus makan. Antum datang assalamualaikum kaifa'aluk anta bi khair, doakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Selesai. Anak pamitan pulang ya. Lah kenapa makan dulu? Puasa sangkan. Puasaan itu. Jelaskan. Dia pulang sudah selesai urusan karena sudah mendatangi undangan walimahan. Jadi orang mendatangi undangan walimahan itu enggak harus apa? Enggak harus makan. Tapi kalau kalaupun antum batalkan puasa dosa enggak? Enggak dosa karena puasa sunnah. apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini, ini bagus sekali pembahasannya ya. Kemudian antara haji dan umroh, kalau antum mampu haji, nah, dan juga ada pilihan haji atau umroh, bagaimana caranya? Nah, haji atau milih umrohnya atau bagaimana? Atau digabung atau bagaimana? Solusinya haji dulu atau umroh dulu atau bagaimana? Ini kalau mampu ya. Dia punya kemampuan hartanya enggak sembarang m an hartanya udah. Mau ditinggal haji pun masih sisa 2M. Paham ya? Nah, nah dia ada pilihan haji atau umrah, milih mana kira-kira? Antum? Eh? Kalau nggak bisa digabung haji. Kalau bisa digabung haji tamattu'. Haji tamattu' itu kan safar satu digunakan dua langsung. Haji plus umrah. Haji kiran apa haji kiran? Digabung ritual haji dan umrah. Paham ya? Cuman bedanya nanti wukuf di padang Arafah. Ya enggak? Kalau haji ifrad itu murni haji. Jadi caranya kalau antum mampu ya bisa dua-duanya tadi itu. Haji Kiran atau haji apa? Tamattu'. Haji tamattu' itu antum safarnya sekali tok dari Indonesia ke Saudi, ke Mekah sana ya. Nah, itu sekali safar. Ya, antum apa yang antum lakukan? Barakallahu fikum umrah dulu. Umrah, selesai umrah, nunggu sejenak kalau datang musim haji. Nah, barakallahu fikum. Nah, antum langsung masuk haji di situ. Enggak perlu safar ke Indonesia lagi. Itu namanya haji tamattu'. Kalau haji kiron itu antum gabungkan antara ritual haji dan umroh. Cuman bedanya apa? Niatnya plus ritualnya ditambah wukuf di padang Arafah. ewan eh, na'am, barakallahu fiikum seperti itu. Ini sekedar selingan saja. Kita lihat bawahnya itu. Min dalika contohnya idza syabbah harikun. Apabila ada kebakaran terjadi, ada tragedi kebakaran. Wa arada insanun an yudafi' hadzal harik dan orang ini ingin apa? Ingin memadamkan kebakaran ini. Bi'iraqi syai'in, dengan membakar sesuatu yang lain. Jadi dia terpaksa membakar sesuatu yang lain. Paham belum? Jadi dia memadamkan kebakaran tadi itu terpaksa harus bakar yang lainnya. Contohnya dia lihat kebakaran panik dia, uh, bagaimana ini? Gak bisa dipadamkan kecuali membakar karpet misalkan. Ambil karpet, taruh situ. Kebakar enggak karpetnya? Kebakar tapi langsung apa? Terpadamkan api tadi itu. Paham belum? Seperti itu. Itu contoh aja. Laulana kata beliau wa arada insanun an yudafi'a hadzal harik bi ihraqi syai'in laulahu lakana isabat lakana nam isabatul harik awsa lakana isabatul harik ausa. Dan ada orang ingin memadamkan api tadi itu tapi dengan cara membakar sesuatu yang lain. Kalau seandainya tanpa sesuatu tersebut, niscaya apa? Kebakaran itu akan meluas gitu loh. Akhirnya dia apa? Bakar sesuatu tadi itu tujuannya biar terpadamkan apinya. Fayajuzulahu dzalik maka diperbolehkan membakar karpet dengan sendirinya rusak atau bukan? Kerusakan bukan? Kerusakan. Tapi kalau membiarkan kebakaran di mana-mana, kerusakan lebih besar enggak? Lebih besar. Lebih baik kita bakar karpet tadi itu. Paham ya? Karpet yang seberapa pun diambil, paros itu akhirnya terpadamkan. Paham ya maksudnya ya seperti itu. nam. Ya seperti yang sebutan tadi itu. Antum mau nolong orang strom, kalau nggak punya pengalaman biasanya menarik ini ada. Kalau antum narik, antum yang kesetrum. Kalau nggak percaya jangan dibuktikan. Paham ya? Kalau nggak percaya dan dibuktikan. Kalau orang kesetrum, itu kalau secara tidak langsung kalau antum yang narik ini dia mau narik mau menyelamatkan itu biasanya yang setrum malah yang narik itu loh. Caranya bagaimana? Mungkin tangan orang yang megang kabel dari itu solusinya ya mungkin dipukul dari itu. Pukul pakai apa? kayu gitu ya. Nah, kelihatannya menyakiti tapi menyelamatkan itu loh. Nah, maksudnya? Kalau sudah lepas sudah selesai, tapi kalau anda pegang ini, anda tarik-tarik ini, nanti yang meninggal biasanya, biasanya yang terjadi itu yang nolong ini yang meninggal. Karena setrumnya lari ke ini, seret itu lari, lari ke yang nolong dari itu. Allahumma stani sekedar contoh aja. Nah, jadi seperti itu tarannya. Kata kata beliau, li'annahu daf'un lil mafsadatain bi adnahuma. Dikarenakan itu bentuk apa? Menghindarkan dua kerusakan yang dengan apa menempuh yang paling rendahnya tadi itu. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau di sini barakallahu fikum hafizakumullah wa kadzalika yajibu taqdimu ma tajibu nafaqatuhu ala man tustahab Au alaman tastahib artinya apa seperti itu pula wajib mendahulukan orang yang dia itu memang wajib untuk menafkahinya daripada orang yang hanya sekedar sunnah untuk menafkahinya contohnya Nah, keluarga ada istri, ada anak. Kepala rumah tangga, suami wajib ngasih nafkah istri dan anaknya. Dia ingin sodakoh. Wah si fulan tuh kayaknya orangnya nggak punya dia. Mau dikasih sodakoh bagaimana ya? Nah, dia ketika ingin bersodakoh itu melihat dulu. Melihat apa? Si konpat. Situasi, kondisi, dan tempatnya. Keluarganya bagaimana? Istrinya dari kasih atau belum? Anaknya bagaimana? Setelah anak dan istri dah clear, kok masih ada uang sisa? silahkan sodakan orang lain. Tapi kalau belum, jangan mengedepankan orang lain kemudian anaknya terlantarkan, istrinya pun kelaparan. Paham belum maksudnya? Itu dahulukan yang wajib dulu baru yang sunnah. Antum ngasih uang ke orang lain sunnah nggak hukumnya? Nah, Tapi mengasih nafkah untuk istri dan anak wajib bukan sunnah lagi. Paham ya? Sampai-sampai Rasulullah mengancam kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Cukuplah sebuah dosa bagi seseorang yang dia itu menyia orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Wa 'ala sadaqah al-mustahabbah dan hendaknya dia mendahulukan yang wajib daripada sadaqah yang hukumnya sunnah. Wa yajibu taqdim man tajibu ta'atuhu 'ala man tastahib dan hendaknya dia wajib mendahulukan mentaati orang yang wajib dia mentaatinya daripada sekedar mentaati orang yang disunnahkan untuk mentaatinya. Contohnya, dulunya sebelum kita menikah, ini khitabnya pakai yang menikah nggak masalah ya. Sebelum kita menikah, dulunya wajib berbakti kepada kedua orang tua, ya enggak? Tapi, nah barakallahu fikum, seorang istri ketika sudah menikah, itu mau nggak mau dia lebih harus mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Paham belum? Karena apa? Karena sudah berpindah kewajibannya. Bukan berarti menyanyiakan orang tuanya tidak, tapi kewajiban suami lebih dia dahulukan daripada kewajiban nam daripada apa? Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau tidak bisa dijamak. Paham belum nih? Kalau tidak bisa dijamak, kalau bisa dijamak bagaimana? Ya dua-duanya. Kalau bisa dijamak dua-duanya, mentaati orang tua dan juga mentaati suaminya. Tapi kalau nggak bisa dijamak, dia mendahulukan mana taat kepada suaminya atau kepada orang tuanya? Kepada suaminya kita lihat di sini contohnya. Wa amsinatu taqdimil wajib ala mustahab katsiratun jidda. Dan contoh-contoh mengenai mendahulukan kewajiban daripada yang sunnah itu banyak sekali contohnya. Contohnya sangat banyak sekali. Kita lihat di sini, nomor satu bawah itu Min dzalik law kana 'inda insanun dinar. Kalau orang itu punya dinar, dinar itu mata uang terbuat dari emas. Dirham mata uang terbuat dari perak. Nah, kita lihat sini, kalau orang itu punya dinar walau akorit. Kemudian dia punya akorit, punya karib kerabat, punya karib kerabat. Tajibu alaihi nafaqatuhum. Yang karib kerabat tersebut wajib dia ngasih nafkah pada mereka. Wa hum muhtajuna ilaih. Mereka-mereka ini karib kerabat ini butuh uang padahal Wa arada an yatasaddaq bininar dan orang ini yang punya dinar ingin bersedekah dengan dinar. Ala fakir kepada apa? Kepada orang fakir orang lain min khairi haula. Orang fakir ini selain karib kerabatnya, padahal karib kerabatnya membutuhkannya. Yang dia dahulukan di mana yang dia dahulukan kita lihat. Fal afdal an yang fikahu alal akarib. Yang abdalnya dia ngasih uang tadi dinar tadi itu kepada karib kerabatnya. Jangan ngasih ke orang lain dalam keadaan karib kerabatnya masih Nah, terlantarkan misalkan. Jangan. Eh, Ayo na'am. anal infak wa al-aqarib wajib wa 'ala ghairihim mustahab. Dikarenakan ngasih infak kepada aqarib kali kerabat itu bisa dikatakan wajib sedangkan kepada yang lainnya itu mustahab. Paham maksudnya? Jadi dahulukan yang karib kerabat terlebih dahulu baru orang lain. Mahum insyaallah ya. Kalau dalam lingkungan keluarga, anak, istri itu jangan sampai terlupakan baru orang lain. Mohon insyaallah ya. Nah, bahkan orang haji saja kalau dia berangkat haji menelantarkan keluarganya nggak boleh. Dia masuk dalam kategori belum mampu wahana mu haji muhajirah. Lah uangnya dari mana? Semua tak jual, rumah tak jual, mobil tak jual, kemudian sapi pun dijual juga. Nah terus bagaimana anak, anak istri? Anak istri tawakal Allah katanya. Paham ya? Enggak mengurus anak istri tawakal Allah. Jadi uangnya dibawa semuanya tuh haji. Eh, enggak ninggalkan sepeser pun, la dinar wala dirham. Paham ya? La rupiah wala dolar. Enggak ditinggalkan situ posisi benar-benar kosong. Berangkat haji dia. Boleh enggak gitu? Enggak pun namanya nekat sama seperti itu bonek, bodoh nekat. Paham ya? Allah musta'an. Itu hati-hati seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu keadaannya tapi perlu dilihat si konfat, situasi, kondisi dan tempatnya. Kita lihat lagi berikutnya kata beliau. Wa min dzalika contoh yang lainnya juga anna ba'dun nas fi Ramadan yadhhab ilal umrah. Sebagian manusia itu di bulan Ramadan pergi umrah ini. Liya'taqifa fil Masjidil Haram untuk iktikaf di Masjidil Haram. Masya Allah. Walahu masjidun mukallafun bihi. Paham ya? Padahal dia punya masjid di rumahnya itu punya masjid, di kampungnya punya masjid yang dia itu dibebankan untuk apa? Menjadi takmir dan mengurus masjid tersebut. Fayad'u hadzal masjid. Dia ninggalkan masjid ini wa yadhhab ila pergi ke Makkah. Paham belum? Orang ini punya masjid, dia ditugaskan tugaskan oleh takmirnya memakmurkan masjidnya. Tapi di bulan Ramadan malah dia pergi umrah, ingin iktikaf di Masjidil Haram. Masjidnya kosong berarti kan? Kosong masjidnya yang dia ditugaskan tadi itu. Kita lihat, wa huwa bihadza qad akhta. Kalau seperti ini modelnya dia keliru. Kenapa? Li tad'ihi al-wajib karena dia telah menyia-nyiakan kewajiban. Apa kewajibannya? Memakmurkan masjid tadi itu. Karena yang bisa makmurkan masjid itu siapa sih? Siapa yang bisa makmurkan masjid itu? Siapa? Eh? Siapa yang bisa makmurkan masjid? orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman pada hari akhirat. Dan orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah taala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah itu yang bisa makmurkan masjid itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhiratnya kemudian apa yang menegakkan salat, membayar zakat. Nah, barakallahu fikum, pastikan enggak gambar ya. Eh, jangan gambar-gambar, nulis enggak masalah. Nah, barakallahu fikum, menegakkan salat, menunaikan zakat. Nah, barakallahu fikum, kemudian tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Kata beliau apa di sini? Keliru orang tadi itu. Fayakunu asiman dia malah berdosa. Min hinin saat itu juga dosa dia. Annam annas eh, ansa safara ila an yarji'. Dia apa? Dia itu dihitung dosa mulai dari waktu dia safar sampai pulang lagi ke kampungnya. Karena masjid ini tinggal sama dia. Dia sudah diwajibkan, ditugaskan untuk memakmurkan masjid, takmirnya. Malah tinggal pergi umroh. Eh, tujuannya alasannya karena mengiktikaf di Masjidil Haram. Nah, kata beliau dosa dia sampai dia Nah, mulai dari safarnya itu sampai pulang lagi. Wal umrah wal i'tikaf fil Masjidil Haram la yasawi wajibain. Umrah dan i'tikaf di Masjidil Haram itu enggak wajib. Atau i'tikaf di masjid masjid saja dalam artian semua masjid boleh enggak? Boleh, enggak harus di Masjidil Haram. Paham ya? Enggak harus di Masjidil Haram. Jadi umrah ataupun i'tikaf di Masjidil Haram itu dua-duanya tidak wajib. Bal umrah mustahabbah. Bahkan umrah itu mustahabbah walaupun ada khilaf ya. Umrah itu hukumnya sunnah walaupun ada khilaf. Wal i'tikaf fil Masjidil Haram yughni anhu al-i'tikaf fil masajid al-ukhra. Sedangkan i'tikaf di Masjidil Haram itu apa? Na barakallahu fikum cukup bagi dia untuk i'tikaf di masjid-masjid yang lain, tidak harus di Masjidil Haram. Memang pahalanya besar. Nah, pahalanya besar. Salat di Masjidil Haram sebanding dengan berapa kali salat? Satu kali salat? Seratus ribu kali salat. Salat di Masjidil Aqsa sebanding dengan berapa kali salat? 500. Salat di Masjid Nabawi sebanding dengan berapa kali salat? Berapa? 5000. 50. Sekurang. Berapa? 100 masuk kurang. Berapa? 1000 ayo nah, 1000 ayo. Jangan keliru ya. Masjidil Haram 100 ribu. Masjid Nabawi 1000. Masjid Aqsa 500. Paham ya? Jangan sampai keliru di dalam nah memahami yang terbolak-balik. Ewa na'am. Kita lihat atasnya itu. Kembali ke atas lagi tadi. Wa min amsilati takdimi a'lal wajibain. Termasuk contoh yang mendahulukan dua kewajiban yang paling wajib, taatul mar'ah li zawjiha. Seorang istri taat kepada suaminya muqaddimah muqaddamatun ala taatil abawain. Itu harus dia dahulukan daripada mentaati kedua orang tuanya karena statusnya sudah lain. Paham ya? Statusnya sudah apa? Sudah lain. Semula statusnya dia masih bujangan, setelah menikah menjadi apa? Berkeluarga. Kan itu statusnya lain. Iya enggak? Nah, oleh karena itu harus pahami baik-baik sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa pun tu amiran li ahadin laukun tu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Apa artinya? Kalau seandainya aku diperintahkan untuk menyuruh orang lain sujud, misalnya aku perintahkan istri itu agar sujud kepada suaminya, bayangkan itu. Kenapa? Karena hak suami sangat besar, nyari nafkah, banting tulang, meras keringat, paham ya? Dalam rangka untuk menghidupi keluarganya, anak dan istrinya, bayangkan. Nah, seperti itu. Jadi, ini perlu diperhatikan baik-baik. Mentaati kedua orang tua wajib enggak? Wajib enggak? Wajib mentaati suami juga wajib bagi istri. Nah, di saat bertabrakan antara kedua ketaatan tersebut, mana yang harus dia lakukan? Antum? Istri mentaati suaminya. Paham belum? Tapi pada perkara yang perkara yang ma'ruf, eh, perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Nah, adapun perkara yang haram enggak boleh taat dia. Ewa eh, na'am. Kita lihat wa yuqaddam wa yakna barakallahu fikum wa yuqaddim al-'abdu ta'atallahi 'ala ta'ati kulli ahad. Dan seorang hamba hendaknya mendahulukan mentaati Allah daripada mentaati setiap orang yang lain, orang-orang lain. Contohnya bosnya ngomong gini. Mulai besok jenggot harus dicukur bersih. Pangkatnya naik, gaji naik, semula 1M dan 2M. Eh, tapi berseberangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mensyariatkan dan mewajibkan untuk apa? jenggot dipanjangkan. Nah, dia malah lebih mendahulukan atasannya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala itu enggak benar. Maksudnya ya, itu enggak benar. Terus bagaimana caranya? Caranya yang benar adalah dia harus lebih mengedepankan mentaati perintah Allah daripada perintah atasannya. Kenapa kok seperti itu? Karena atasannya ini masih ada atasannya lagi gitu loh. Atasannya ini masih ada atasannya lagi. Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jangan sampai antum gagal paham kemudian apa lebih mengedepankan perintah atasan karena biar gajinya naik, pangkatnya naik itu nggak benar. Paham ya? Justru kita korbankan kalaupun harus berseberangan dengan itu semuanya, mengorbankan kerjaannya karena demi kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya, lebih kita dahulukan yang mana? Eh, perintah Allah dan Rasulnya walaupun dipecat. Mulai besok pecat, PHK. Pecat pokoknya. Nah kenapa? Suruh nyukur jenggot nggak mau ya, lebih kita memilih dipecat. Setelah itu nanti nyari kerjaan yang lebih aman, tentram, tenang walaupun hasilnya sedikit. Walaupun jualan apa kemarin tuh? ya temhu. Tempe tahu. Paham ya? Enggak masalah, halal, sedikit tapi halal. Daripada dia kerja di bank, kerja tempat yang haram, harus meninggalkan apa? syariat Allah, harus menentang dengan syariat Allah taala kan berbahaya. Nah, paham itu ya? Eh, seperti itu. Naam, enggak masalah. Karena apa? Karena kita lebih mengedepankan perintah Allah dan rasulnya. Ini sekedar selingan suatu ketika antum nanti kan menikah itu loh ya. Punya pekerjaan tuh milih kerjaannya jangan yang penting gajinya besar, jangan. Gajinya enggak besar pun yang penting berbarokah. Walaupun sedikit, kalau keberkahan itu ada pada gaji itu walaupun sedikit, rasanya cukup terus. Kalau enggak percaya nanti boleh dibuktikan nanti. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau antum kerja tempat yang haram walaupun gajinya mm enggak ada berkahnya, rasanya kurang terus. Sudah punya istana, sudah punya Avanza 5, sudah punya hotel bintang 7. Paham ya? Allah musta'an, masih kurang apa lagi? Kurang terus, rasanya enggak ada keberkahan. Tapi kalau sederhana walaupun gajinya pas-pasan, walaupun jualan jualan tempe tadi tempe tahu, Masya Allah sudah punya rumah mewah, mepet sawah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian intinya serba sederhana. Insya Allah antum nanti. Nah, tapi kalau pekerjaan itu tidak halal walaupun gajinya besar itu enggak ada berkahnya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat lagi dikit lagi di sini kata beliau. apa? Kata beliau apa kata beliau di sini? Naam kata beliau walihada la yuti'u walidai fi ma, fi ma lahum al hajj wal al-wajib wal umrah al-wajibah wal jihad al muta'ayyan. Al muta'ayyan. Artinya apa? Oleh karena ini enggak boleh Seorang anak mentaati kedua orang tuanya dalam perkara apa? Dalam enam. Dalam perkara apa? Larangan keduanya untuk haji yang wajib, umroh yang wajib, jihad yang diwajibkan. Jangan berangkat jihad, jangan umroh, jangan haji. Padahal uangnya cukup lah, paham ya untuk berangkat. Itu enggak boleh taat. Dalilnya mana? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala kalau seandainya kedua orang tua memaksa untuk berbuat kesulitan, eh, untuk mensekutukan Allah taala dengan yang lainnya, jangan sekali-kali mentaati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Alhamdulillah. insyaallah? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan mau, "Nak, tolong belikan rokok, Nak." Lah, bagaimana kan haram hukumnya, Pak? Haram itu kan kalau teman sekali dua kali katanya. Kalau berkali-kali sekalian enggak haram katanya. Akhirnya sama anak belikan maksiat dia. Mama suruh belikan rokok mau dia karena dikasih upah 5000. Jangan, jangan mau. Itu perkara yang maksiat. Antum bagaimana caranya? Mau maaf Pak, mungkin kami ada keperluan. Cari alasan yang lain yang bisa menyelamatkan. Jangan sami'na wa ta'na pada perkara yang tidak nah ma'ruf jangan. Harus melihat si konpat, situasi, kondisi dan tempatnya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Kata beliau di sini, kata beliau disebutkan di, bawah, di atas itu, wala li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ini hadis. Ini sesuai dengan hadis yang sudah kita baca sebelum-sebelumnya dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun pada perkara yang itu merupakan kemaksiatan terhadap sang pencipta. Paham ya? Innama ta'atu fil ma'ruf wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hanya saja ketaatan itu pada, pada perkara yang baik dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun pada perkara yang itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqaddim wa yuqaddam as-sunan ar-rawatib 'ala sunan al-mutlaqah dan hendaknya dia lebih mendahulukan sunnah-sunnah yang rawatib qabliyah ba'diyah itu daripada sunnah-sunnah mutlaqah. Sunnah-sunnah mutlaqah itu yang bagaimana? Salat-salat sunnah yang sifatnya mutlaqah. Mutlaqah itu kapan saja silahkan. Paham ya? Nah, setelah salat sunnah selesai, salat lagi dia mutlaqah enggak masalah. Tapi dahulukan dulu salat sunnah yang apa? Yang sifatnya Naam rawatib tadi kan itu qabliyah atau ba'diyah. Mohon salah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Wal ibadatul muta'addiyah 'ala al-ibadah al-qasirah dan hendaknya dia mendahulukan ibadah yang muta'addiyah. Apa muta'addiyah itu? Ibadah yang manfaatnya itu bisa untuk orang lain. Paham ya? Itu muta'addiyah namanya. Yang manfaatnya itu meluas, melebar, bisa untuk orang lain. Daripada ibadah yang qasirah yang manfaatnya terbatas untuk dirinya sendiri. Paham belum? Contohnya apa? Contohnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar, Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar. Manfaatnya untuk kita sendiri atau untuk orang lain juga? Untuk orang lain juga kita juga. sama seperti itu. Nah, jadi perlu diperhatikan. Kata beliau, wa yuqaddam an-naflul naflul ilmi ala naflis salah wasiyam dan hendaknya dia mendahulukan sunnahnya mencari ilmu daripada sunnahnya salat atau sunnahnya puasa ini nanti ada khilaf tapi nanti kita lihat pembahasannya jadi kalau antum taruhlah berseberangan dengan puasa sunnah kok capek badannya, gemetaran misalkan, akhirnya enggak mencari ilmu, malah justru tinggalkan puasanya cari ilmunya. Paham ya? Kenapa? Karena para ulama sampai mengatakan afdhalun nawafil ibadah talabul ilm. Jadi ibadah-ibadah sunnah yang paling afdal itu mencari ilmu. Paham ya? Jadi kalau antum seberangan, taruhlah puasa Daud, puasa Senin Kamis, begitu puasa Senin gemetaran badannya, wah enggak enak badannya, akhirnya enggak bisa mencari ilmu. Tinggalkan puasa sunnah, ambil ilmunya. Paham ya? Nah, seperti itu. Bahkan apa? Sampai masalah solat ada juga sama. Paham ya? Nah, solat sholat sunnah itu dengan apa? Dengan ilmu lebih jalukan apa? Ilmunya. Karena apa? Karena na'am barakallahu fikum, na'am ilmu itu nanti manfaatnya lebih menyeluruh. Paham ya? Bisa untuk diri sendiri dan orang lain. Walaupun ini bisa dijamak. Kalau bisa dijamak nggak masalah, badannya tetap sehat, tegar. Dia sholat sunnah pun enggak ketinggalan apa? Mencari ilmu misalkan jamak. Wasadaqatu alal qarib sadaqatan wa sadaqatu alal qarib sadaqatun wasilatun dan bersedekah kepada karib kerabat itu merupakan sedekah dan juga menyambung hubungan silaturahmi. Jadi antum di samping sedekah pada kerabat itu sedekah juga tapi juga menyambung hubungan silaturahmi. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita tutup yang terakhir bawah itu. Kata beliau, Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah fa idza furida anna rajulan idza sama fi ayyamis shaif asabahu al kasl an talab al-ilm wa lam yastati' an yuwasil Apabila ditakdirkan furida itu taruhlah artinya. Apabila ditakdirkan atau taruhlah ada orang yang dia itu puasa di hari-hari shaif. Berarti apa muslim apa shaif itu? Muslim apa shaif itu? Eh? Musim panas. Nah, dia puasa, tapi tiba-tiba menimpa padanya kesel, itu malas untuk mencari ilmu. Dia enggak mampu untuk melanjutkannya. Fa innal afdal an yad'as siyam wa yuwasil ilm. Ya enggak? Yang afdal dia meninggalkan puasa dan melanjutkan mencari ilmu. Li'anal ilma kama qala Imam Ahmad rahimahullah karena ilmu itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala la ya'dihu syai'. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Liman sahat niyatuh bagi orang yang niatnya itu benar. Bagi orang yang niatnya apa? Sahih. Naam. Wasadaqa rahimahullah dan benar apa yang dikatakan oleh Aliman Ahmad rahimahullah. Wal murad bidzalika alim syar'i, tapi ilmu yang di situ yang diinginkan ilmu apa? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu ilmu yang sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena semua ilmu selain Al-Qur'an Sunnah ilmu yang bagaimana? Yang menyibukkan kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun al fiqha wa illa illa al haditha wa al fiqha fid dini Al-ilmu makana fihi qala haddatsana wa ma siwa waswasu syayatin. Kan itu na'am barakallahu fiikum. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. alamin.